Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiyya ba'da ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in an syarah terhadap hadis yang ke-35 Maka setorkan terlebih dahulu salah satu di antara antum dengan suara yang keras, lantang, jelas, lancar. Antum siap? Apa Tafadhal, bismillah. ها هنا إلى من الشر Awa. Nah, yang lainnya tanpa melihat ya. Ya, barakallahu fikum keras, lancar, jelas. Ayo. Antum keras suaranya. Bismillah. Ayo, nah, bismillah. نعم تفضل اخ عبد الغفور بسم الله yadlimuhu wa la wa la wa la wa la ya wa la at-taqwa ahuna wa yusirru wa yusirru ila sadrihi salah samarat salah samarat wa bi bihasbi bihasbi min minasyari anyak kiro, anyak kiro, akol muslim kulul kulul muslimi alal muslimi <clears throat> haramun haramun damuhu wa maluhu wa irduhu Nah, barakallahu fikum ahsantum yang lainnya menyusul besok lagi insyaallah taala kita lanjutkan Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala sekarang kita akan masuk yang berikutnya. Kata beliau summa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tadabaru. Larangan yang berikutnya adalah dan jangan sekalian saling membelakangi. Maksudnya saling berpaling, saling membenci sudah kemarin kita sebutkan. Berikutnya wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi saling berpaling. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, al-mudabaratu hiyal i'rad. Mudabarah itu maknanya i'rad, berpaling. Saling membelakangi, saling berpaling. I'radul ba'dhi 'anil ba'd al-akhar. Yaitu sebagiannya berpaling dari sebagian yang lainnya. Walladhi yanbaghi laka an tastaqbila akhaka bil bisri wa bis surur. Kata beliau, dan yang selayaknya bagimu adalah engkau menghadapi atau menghadap di hadapan saudaramu dengan kebahagiaan dan juga kesenangan. Jangan sampai kita justru berpaling membelakangi atau yang semisalnya. Ada permasalahan selesaikan. Jangan sampai permasalahan tersebut berlarut sehingga apa? Jika bertemu saling membelakangi, eh, saling berpaling atau yang semisalnya. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan La yahillu muslimin an yah an yahjura akhahu fawqa layalin. Tidak halal bagi seorang muslim membiarkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga tiga hari. Nah, barakallahu fikum kemudian apa atau tiga malam, tiga hari ya. Ewa kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Dua orang itu bertemu, berjumpa, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Wa khairuhuma alladhi awaluhuma awal nam wa khairuhuma alladhi yabda bisalam. Yang sebaik-baik antara dua orang yang berselisih tersebut adalah yang paling pertama kali mengawali salam. Jadi ucapkan assalamualaikum. Perkara yang satunya ngejawab ataukah jawab urusan dia. Yang jelas salam sudah diucapkan. Karena mengawali salam tadi itu mengucapkan salam hukumnya sunnah, jawabnya yang wajib. Kalau orang itu faham. Kan gitu. Intinya kita hanya untuk menyambung saja. Assalamualaikum. Dia jawab alhamdulillah. Dia enggak jawab urusan dia. Paham ya? Itu yang sebaik-baik orang ketika berselisih nah barakallahu fikum dalam suatu perkara terutama perkara dunia. Jangan sampai menghajar lebih dari tiga, tiga hari. Kalau bisa selesaikan selesaikan. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau Amma an tu'ridha anhu wa tudbira anhu wa tuwallihi dhahrak. Adapun engkau berpaling darinya dan dia pun dan engkau membelakangi saudaramu atau orang tersebut, kemudian engkau nah memalingkan punggungmu, fa hadza yadullu 'ala syarrin. Ini menunjukkan atas suatu kejelekan. Illa idza lam yakun fihi illa al-khair, fala tudbir anhu. Nah, barakallahu. Kalaupun seandainya, nah barakallahu fikum di situ tidak ada dalamnya kecuali kebaikan pun itu pun upayakan jangan kau membelakanginya bal akbil alaihi wa bisalah bahkan apa menghadaplah engkau kepadanya dan senyumlah di hadapannya karena apa hadis yang sahih yang kemarin kita sebutkan juga Rasulullah SAW suatu ketika menyatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talib artinya apa jangan engkau menyepelekan atau meremehkan suatu kebaikan sedikit pun, walaupun engkau apa? bertemu saudaramu dalam keadaan dengan apa wajah yang berseri-seri. Hatta walaupun sesuatu yang sedikit, jangan diremehkan. Antum kita bertemu dengan saudara kita, senyum itu sudah termasuk kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai apa? Tabassumu kali akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu dihitung sedekah. Nah barakallahu fikum karena apa? Menampakkan surur, kebahagiaan menampakkan kesenangan di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din." Dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lainnya. Ini termasuk dalam pembahasan yang kemarin sudah kita lewati, masuk juga dalam pembahasan an-najs. Ha? At-tanajus Wala tanajasu. Itu diantara masuk dalam pembahasan seputar jual beli. Eh, jadi dia bisi-bisi konsumen atau pembeli dengan apa? Suatu ucapan agar apa? Menggagalkan transaksi jual belinya. Nah, jangan beli di tempat si fulan itu. Si fulan itu kalau jual mahal dia. Kalau beli tempat anak saja murah. ya, jadi menaikkan harga punya orang lain dalam keadaan tidak seperti itu hakikatnya. Cuman fungsinya apa? agar si pembeli tadi membatalkan transaksi. Sehingga apa? Terjadilah uh, barakallahu fikum di balik perbuatan tersebut sesuatu yang dirugikan. Itu hukumnya adalah haram. Nah, kita lihat apa yang beliau sebutkan. Hadza mislu ma marra fil najs. Kata beliau, pembahasan ini seperti yang sudah kita lewati seputar an-najs. Annahu isaatun fil muamalah. Maksudnya adalah apa? Perbuatan jelek di dalam muamalah. Jadi kalau transaksi jual beli, bisnis, eh, dagang, jualan, itu hindari yang namanya apa? Iri, hasad di dalam masalah apa? Jual beli. Karena biasanya hasad iri itu berakibat seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya apa akan saling apa? Saling me memberikan apa? Memberikan isu atau kabar-kabar tidak benar sehingga apa terkadang penjual satu dengan yang lainnya bermusuhan atau yang semisalnya kata beliau benar ini ya ini termasuk pembahasannya seperti yang sudah kita lewati yaitu masalah an najis Nah, kamu jangan beli di tempat si fulan. Si fulan itu kan jual mahal. Belinya di sini aja, sini murah. Nah, akhirnya si fulan ini enggak jadi beli ke tempat apa? Tempat penjualan yang pertama tadi karena ada an najis tadi itu. Paham ya? Semacam-macam semacam semacam merusak dalam muamalah tadi. Nah, jadi harga barang orang lain dia naikkan, dia tidak ingin membeli tapi ingin merusak transaksi jual beli yang pertama tadi. Itu nggak boleh ya. Kecuali kalau pembeli ini minta arahan kepada antum. Ya akhi, anak minta arahannya di mana sih tempat yang murah yang jualan ini atau itu yang murah di mana sih? Nah, baru antum nasihati. Kalau beli di toko si A aja murah, kalau toko si B itu agak mahal. Karena dia minta apa? Arahan. Tapi kalau dia nggak minta arahan, antum atau kita yang ngomong ke si pembeli tadi padahal dia mau beli akhirnya kita katakan jangan beli tempat si fulan. Si fulan itu mahal harganya. Di sini aja beli tempat kami misalkan. Itu dilarang. Paham ya? Itu dilarang. Kita lihat. Kata beliau, "Fa idza ba'a akhuka sil'atan fala tadhhab al mushtari wa taqul anta marbun." Apabila saudaramu menjual suatu barang, perhatikan ya, biar nanti faham apa yang dimaksud dengan hadis ini. Fa idza ba'a akhuka sil'atan fala tadhhab ilal mushtari wa taqul anta maghbun. Apabila saudaramu menjual suatu barang, kamu jangan pergi kepada si pembeli kemudian mengatakan kamu ditipu. Paham ya? Jadi kita ini gembos-gembosi pembeli tadi itu. Ya, kita ini bukan pembeli, cuma orang lain. Orang lain ingin apa? Nah, menggembos-gembosi pembeli biar pembeli enggak jadi beli dari jualan si Nah, ini bagus sekali nasihatnya. Apabila saudaramu menjual barang, kamu jangan pergi kepada pembeli seraya berkata anta mahmun. Kamu ditipu. Ana indilaka arkhas minha au ahsan minha. Punyaku lebih murah, lebih bagus katanya. Ini biasanya persaingan jual beli seperti itu. Paham ya? Antum saksikannya di pasar-pasar itu. Kalau belum paham masalah syariat biasanya gitu. Si A, si B, si C Eh, ada pembeli mau beli tempat si A, si B bilang tempatku lebih murah pak. Sini aja, murah, bagus, ori lagi. Mau ya gitu katanya. Akhirnya eh, si C juga nyambung, enggak, punya aku lebih murah lagi. Sudah ori murah lagi. Nah, enggak ngambil untung katanya, walaupun bohong. Mau ya? Ini untuk menarik perhatian aja. Seperti itu keadaannya, Allah musta'an. Naam, itu enggak diperbolehkan ya, enggak diperbolehkan. Fatudkhila 'alaihil huzn. Akhirnya apa? engkau memasukkan kepada pembeli tadi rasa sedih. Wah, tadi anda sudah terlanjur beli di tempat sepulan tuh ternyata harganya mahal ya. Padahal kalau tadi orang tadi enggak mengucapkan sama sekali kepada si pembeli, mungkin si pembeli ya udah selesai. Tapi karena dia tadi memancing, eh, mengucapkan kamu ditipu. Kalau tempatku lebih murah, lebih bagus, gitu loh. Itu jangan diucapkan. Kecuali kalau pembeli tadi minta apa? Arahan. Pak, anak minta arahan, Pak. Mana sih tempat yang murah? Oh yang murah itu toko si A, si B memang agak mahal misalkan. Itu enggak masalah. Kan arahan. Tapi kalau ini bukan arahan. Ini seakan-akan apa? Nah barakallahu fikum biar konsumen pembeli itu kembali ke dia gitu loh. Paham ya? Agar beli ke tempat dia. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Wa rubbama tufsidul muamalah bainahuma dan bisa jadi terkadang engkau itu bisa merusak muamalah transaksi antara keduanya. Benar memang. Kalau yang pembeli mesti milih yang murah kan itu. Hah? Si T ini pengen beli dari si A. Si B ini juga penjual juga. Si B ngomong, "Eh kalau beli jangan tempat apa A, Si A itu harganya mahal. Punya aku aja lebih murah, bagus, ori lagi." Paham ya? Seperti itu. Akhirnya si T batalkan transaksi kepada si A sebabnya karena ucapan si B tadi. Si B ini masuk dalam apa? At-tanajus. Paham ya? an perbuatan yang dilarang. Paham maksudnya? Nah, jadi hukumnya adalah haram menjual enam jualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Saudaranya lagi transaksi jual beli, dia juga nyerobot untuk menjual juga dengan apa? Dengan iming-iming harganya lebih murah dan fasilitas eh, dan apa kualitas lebih bagus. Itu nggak diperbolehkan. Biarkan transaksi yang pertama selesai dulu, barulah nanti memulai transaksi yang kedua. Paham maksudnya ya? Ini dipahami baik-baik. Nah, kita lihat lagi kata beliau Wa tuqi'u bainahuma an-niza' dan terkadang bisa apa? menghantarkan kepada permusuhan. Permusuhan antara keduanya. Permusuhan antara keduanya karena menimbulkan kebencian jelas itu. yatlub al-iqalah akhirnya pembeli tadi meminta untuk dibatalkan jual belinya. Karena apa? Karena ucapan orang yang na'am barakallahu fikum mengucapkan tadi itu. Di situ lebih mahal Pak kalau beli di sini saja punya aku lebih murah, lebih bagus. Akhirnya pembeli tadi enggak jadi enggak jadi membeli dari si si fulan. Batal akhirnya. Itu Allah musta'an. Kita lihat khususan idza kana bai'an fihi khiyar. Terlebih-lebih lagi kalau jual beli itu masih ada jual beli yang di situ apa? Boleh memilih. Itu biasanya kalau orang enggak sabaran itu penjual yang lain yang lain pengennya apa? Biar dapat konsumen dengan ucapan tadi itu. Jangan beli di situ. Itu kualitasnya jelek punyaku bagus, ori murah lagi. Bujuk-bujuk gitu ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Wa qad jaa bil hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sungguh telah datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd." Tinggalkan manusia, biarkan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Maksudnya, biarkan transaksinya selesai terlebih dahulu jadi beli atau tidak itu kan selesai urusannya. Kita nggak ikut campur gitu loh. Kalau nggak jadi barulah dia nanti misalkan kita tawarkan barang kita tidak masalah. Tapi kalau transaksi yang pertama belum selesai, kita sebagai penjual kemudian nyerobot, paham ya? Dengan lafat-lafat yang mungkin menggiurkan tadi itu punya aku lebih murah, lebih bagus, ori lagi, jangan. Biarkan transaksi yang pertama selesai dulu, Baru nanti kalau selesai jadi beli ataukah tidak kita baru masuk transaksi yang kedua. Itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kata beliau, wa kadzalika syira' al syira'. Ini juga enggak boleh. Tadi kan menjual eh, menjual barang yang saudaranya itu juga menjual. Eh, itu udah enggak diperbolehkan. Nah, maksudnya bagaimana tadi? Maksudnya dia menjual atas jualan saudaranya dengan catatan yang sudah kami jelaskan tadi. Itu nggak diperbolehkan. Sekarang sebaliknya membeli nah barakallahu fikum atas belian saudaranya. Maksudnya bagaimana contohnya? Contohnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah kata beliau bi an yashtariya sil'atan seseorang membeli suatu barang watara kemudian engkau melihat annaha thayyibatun wa rakhisatun engkau melihat barang tersebut bagus dan murah fatadhhab ilal bai' Kemudian kau pergi kepada penjual watakulahu anta maghmun fi Kamu tertipu. Kamu tertipu pada jualanmu. Wa kana bi'an fihi khiyar padahal jual belinya di situ masih boleh memilih, saling memilih. Ana ashtariha minka bi aksar mimma ashtaraha minka fulan. Aku membeli barangmu itu berani lebih banyak daripada si fulan membeli darimu. Paham Jadi si A sama si B melakukan transaksi. Si B ini, eh, si A ini ingin membeli barangnya si B. Si B, punya punyamu berapa dijual berapa? Madu hutannya katanya, madu hutan. Paham ya? Nah, dijual per kilonya seratus ribu katanya. Kata si B tadi seratus ribu per kilo. Kata nah barakallahu fikum, nah maksudnya apa? Maksudnya penjual tadi itu ingin membeli dari orang yang jual tadi. Nah, akhirnya apa? Situ datang. Wah itu 100 ribu itu murah. Aku berani beli mahal lagi nih. 200 ribu mau katanya. Pada transaksi yang pertama ini belum selesai. Paham ya? Jadi kan seakan-akan akhirnya apa? Akhirnya dia berpindah nanti. Transaksi yang pertama ini pembeli dengan penjual ini belum selesai, si langsung masuk. Aku berani beli punyamu lebih mahal katanya. Paham ya? Kalau yang pertama tadi yang sudah kita selesaikan kan menjual. Menjual atas jualan saudaranya nggak boleh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang sekarang membeli. Kalau membeli ini sistemnya ada orang membeli barang dengan harga murah. Akhirnya setelah lagi transaksi gitu, pembeli ini langsung ngomong ke orang yang apa yang mau jual barang dari itu. Pak, anak lebih anak berani Pak bayar mahal ini Pak. Akhirnya kan dibatalkan transaksi yang pertama karena merasa apa nilainya masih murah. Waalaikumsalam. Mohon salah ya. Nah barakallahu fikum itu juga hukumnya haram. Ini lihat ini. Ana ashtariha minka, aku berani membeli darimu aktsar mimma ashtaraha minka fulan. Aku berani membeli darimu itu lebih banyak daripada ya yang dibeli oleh si fulan tadi itu. Nah, ini maksudnya itu bisa dikatakan apa istilahnya itu? Na'am barakallahu fikum membikin orang itu akhirnya enggak jadi semangat untuk menjualnya karena merasa eh, merasa harganya itu masih sedikit itu loh ya. Akhirnya transaksi yang pertama batal. Ifsahil baik katanya. Kata si fulan yang kedua ini, batalkan jual belinya katanya. Hada amrun la yajuz. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama juga haram, yang kedua juga haram. Yang pertama menjual barang atas jualan saudaranya, itu juga tidak diperbolehkan. Yang kedua membeli. Paham ya? Membeli barang yang sudah dibeli saudaranya. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau yang pertama anak jelaskan sekali lagi yang pertama biar nanti terbedakan dengan yang kedua. Kalau yang pertama ini menjual. Kalau yang kedua ini membeli. Menjual maksudnya ada transaksi jual beli di situ. Dia mengatakan ini mau beli atau tidak? Harganya berapa? 10 ribu. Nah, akhirnya datanglah si pihak yang kedua ini. Itu mahal itu. Punya aku lebih murah. Punya aku cuma 5 ribu katanya. Akhirnya kan batal. Orang kan nyari yang murah itu loh. Ini ketika orang mau apa? Orang ketika mau membeli. Nah, kemudian barakallahu fikum kalau yang kedua ini, enam antara pembeli dan penjual juga transaksi. Cuman yang punya barang ini merasa barangnya dibeli dengan harga yang murah. Paham ya? Lagi ini lagi transaksi padahal ya. Datanglah pihak yang kedua mengatakan, "Aku berani beli yang mahal ini harganya." Padahal transaksi pertama belum selesai. Paham ya? Dijual berapa? tak jual 10 ribu misalkan transaksi pertama ngomong kayak gitu akhirnya datanglah pihak yang kedua mengatakan anak berani 20 ribu gitu loh anak berani membeli 20 ribu akhirnya apa transaksi yang pertama pun dibatalkan sama dia milih yang kedua yang harganya lebih mahal tadi itu itu nggak diperbolehkan seperti itu ya yang diperbolehkan yang bagaimana selesaikan transaksi satu persatu melihat keadaannya nanti bagaimana hasil daripada transaksi tersebut kita lihat lagi Kata beliau para fikum perhatikan baik-baik, simak. Naam, li'anna hada i'tida'un 'ala hakil muslim. Karena ini merupakan bentuk kriminalitas kejahatan terhadap hak seorang muslim. Illa idas illa idas tasharaka faad an-nasihah allati taraha. Ini yang Anda sebutkan tadi. Kecuali kalau orang yang mau membeli atau menjual tadi minta arahan kepadamu, maka tampakkanlah kepada dia nasihat yang engkau pandang baik. Paham ya? Ada yang tanah sehat "Pak, anak ini mau beli sandal ini, Pak." Kira-kira mana yang murah? Kita arahkan yang murah itu toko si A itu, Pak. Si B sana agak mahal. Itu kan ngarahkan. Itu enggak gebos-gebosin yang ngarahkan, itu enggak masalah. Paham ya? Pak, anak ini mau jual emas ini, Pak. Eh, kira-kira eh, mana ya yang eh, yang berani membeli emas mahal? Oh, sana itu toko si A itu kalau beli berani mahal dia. Kalau si C sana itu agak murah. Itu kan ngarahkan. Orangnya datang ke kita minta arahan, kita arahkan. Kalau yang dilarang tadi, orangnya nggak datang ke kita, orangnya nggak datang ke kita, kita ngebas nih transaksi jual belinya itu loh. Itu yang diharamkan. Allahumma astaghfirullah. Amma madama lam yatlub masyurataka fala tadah fala tatadakhal. Masyaallah. Adapun kalau orang tadi enggak meminta arahan darimu, jangan kamu ikut campur. Biarkan. Li an hada yuhditsu dararan ala akhikal muslim al-ba'i' awil mustari. Karena perbuatan seperti ini bisa menimbulkan apa? bahaya atas saudaramu yang muslim tadi itu, baik penjual maupun pembeli. Jadi kita nggak perlu ikut campur kalau nggak dimintai arahan. Tapi kalau dimintai arahan, sebagai seorang muslim kan mengarahkan. Yang murah itu sana Pak, toko sana itu murah, toko si A itu. Kalau si B itu agak mahal, nyari untungnya banyak misalkan. Dalam artian apa? Ini kan arahan dari kita. Orangnya minta arahan kita. Paham ya? Kalau masalah mau menjual tadi, kalau bapak mau menjual emas, di sana itu pak orangnya berani membeli mahal, harga mahal misalkan. Seperti itu, itu nggak masalah karena minta arahan kepada kita. Tapi kalau kita, kalau orang tersebut nggak minta arahan kepada kita, nggak usah ikut campur, selesai. Nah. Summa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ibadallahi ikhwana. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dan menjadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Paham ya? hamba-hamba Allah taala yang ber, bersaudara karena secara globalnya kaum muslimun mereka saudara kita. Saudara-saudara kita kaum muslimin itu. Na'am barakallahu fikum. Hada yadullu ala anna hadhil umur tu'athiru 'ala ikhwah Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini sangat berpengaruh sekali. Naam terhadap apa? Persaudaraan. Ukhuwah, ikhwah, persaudaraan. Fa'idha tarqnaha taraknaha asbahna ikhwana. Kalau seandainya kita meninggalkan tadi itu, perbuatan-perbuatan yang tadi itu perbuatan an najis atau yang semisalnya tadi itu, niscaya kita menjadi bersaudara. Ya enggak? Saudara. Di Allah jalla wa ala yaqul innamal mu'minuna ikhwah. Dikarenakan Allah taala berfirman, sesungguhnya atau hanya saja kaum mukminin itu mereka bersaudara. Ingat-ingat, persaudaraan di sini ada persaudaraan seiman. Terkadang saudara kita sekandung, sedara, itu kelihatannya jaraknya jauh sekali karena tidak seiman. Terkadang saudara kita seiman walaupun bukan keturunan kita, walaupun tidak sedarah dengan kita, bukan saudara kandung rasanya dekat. Oleh karena itu apa? Yang bisa mendekatkan adalah apa? Saudara seiman tadi itu. Naam. Saudara semanhaj, saudara seakidah, itulah yang bisa mendekatkan. Sekarang antum, coba bayangkan. Sekarang berkumpul, bersaudara. Apakah di antara kalian atau kita kebanyakan kan enggak ada eh, garis keturunan atau sedara sekandung nggak ada kan? Tapi apa yang bikin kita kok bisa bersatu, berdekatan, bersaudara? Iman. Eh, Al-iman was sunnah wal Islam itu di antaranya. Nah, barakallahu fiikum. semanhat seagama, semanhat seakidah itulah yang bikin apa? Orang itu bersatu walaupun secara apa nasab bukan keturunan apa? keturunannya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ikhwatun fid din la fin nasab ini. Saudara seagama bukan saudara senasab. Ini maksudnya. Nah, hanya saja segenap kaum mukminin mereka itu bersaudara. Ingat-ingat, saudara seagama bukan saudara senasab. Karena nasab bisa jadi apa? Terkadang beda apa? Beda agama. Nah, terkadang beda manhaj, terkadang beda akidah sehingga apa? Terkadang yang seperti itulah yang menimbulkan kerenggangan, tidak bisa bersatu karena beda jalur tadi itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa ukhuwatud din aqwa min ukhuwatin nasab. Persaudaraan karena seagama, persaudaraan karena seagama tadi itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena senasab. Paham ya? Nah, persaudaraan seagama, semanhaj, seakidah itu jauh lebih kuat daripada dibanding dengan apa? persaudaraan senasab. Kenapa barakallahu fikum? Karena terkadang kita punya saudara, sekan, saudara kandung taruhlah. Eh? Tapi dia tidak beragama Islam. Rasanya jauh sekali dengan saudara kita tersebut. Padahal saudara kandung kan gitu. Tapi kita terkadang punya teman, ikhwah, saudara kita, eh, semanhat, ya enggak? Seakidah walaupun bukan keturunan kita, bukan pula nasab dari apa? Dari keluarga kita, tapi rasanya dekat. Rasanya dekat. Itulah yang namanya ukhuwah fiddin Persaudaraan se seagama. Nah, kita lihat sini. Kata beliau fal kafir aduwuka walau kana akhan lak minan nasab. Maka orang kafir itu musuhmu walaupun dia saudaramu senasab. Nah, keluarga kita, adik kita, kakak kita misalkan. Nah, walaupun itu keluarga kita, saudara kita, saudara kandung, kalau dia itu kafir itu musuhmu. Itu musuh kita barakallahu fikum. Nah. Kita lihat lagi, walakinnal muslim akhuka bid-din. Walau lam yakun akhaka fil nasab. Akan tetapi ini kaidahnya ya. Akan tetapi seorang muslim itu adalah saudaramu seagama walaupun dia bukan saudaramu senasab bayangkan. Beda nasab. Eh, beda keturunan tapi karena muslim saudara kita. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa huwal akhu al-haqiqi." Dia adalah saudara secara hakikat yaitu saudara seagama tadi itu fal ukhuwatu innama takunu biddin maka persaudaraan yang ada dalam ayat tersebut innamal mu'minuna ikhwah itu adalah persaudaraan yang terjadi apa dengan satu agama eh, persaudaraan seagama seiman sejalan semanhaj seakidah itu wa amma ukhuwatun nasab fa hadhihi qad yatarattabu 'alaiha muwalatun irqiyyatun bainan nas Adapun persaudaraan senasab, maka yang seperti ini terkadang apa? Nah barakallahu fikum mengakibatkan kecintaan apa? Kecintaan yang sifatnya apa? Nam kembali kepada nasab di antara manusia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya kalau seandainya dia itu seagama mungkin saja cinta, tapi kalau beda agama walaupun senasab enggak akan cinta itu istilahnya. Nah, lakin la yatarattab 'alaiha mawalatun wala mu'adatun diniyah. Nam akan tapi Nah barakallahu fikum kalau saudara dibangun di atas nasab tadi itu asabiyah fanatik senasab, sedara sekandung tadi itu. Nah barakallahu fikum tidak bisa menimbulkan kecintaan, tidak pula menimbulkan apa? permusuhan. Nah barakallahu fikum dalam masalah agama. Padahal kita wajib memusuhi orang-orang yang agama selain agama Islam itu. Walaupun itu saudara kandung kita, agamanya maksudnya. Agamanya enggak boleh kita bela sama sekali. Adapun dalam ayat yang mungkin antum sering dengar, Naam barakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Artinya apa? Kalau kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, jangan mentaati kedua orang tuamu. Tapi pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Maksudnya bagaimana? kedua orang tua walaupun non muslim, agamanya selain Islam pun kita wajib untuk berbakti dalam masalah duniawiyah bukan diniyah. Paham ya? Duniawiyah na'am, diniyah tidak. Karena agama Nah, tidak boleh kita membela nya selain agama Islam saja. Mahum salah ya. Nah, oleh karena itu ketika berkaitan menyambung hubungan silaturahmi, nah barakallahu fikum walaupun orang tua kita, saudari kita atau saudara kita kafir pun, nah barakallahu fikum selama itu hanya sekedar apa? Duniawiyah. Tafadhal silahkan selama tidak apa? membahayakan bagi agamanya. Suatu ketika Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha minta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai keadaan ibunya. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Ya Rasulullah, ibuku datang mengunjungiku, tapi dia dalam keadaan musyrikah kafirah. Bukan muslimah, kafirah ibunya. Akhirnya Asma bintu Abi Bakrin bertanya, "Apa asal ummi?" Apakah boleh aku menyambung silaturahmi kepada ibuku? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am, sili ummak. Iya, silakan sambung hubungan silaturahmi kepada ibumu. Dalam masalah apa ini? Dunia. Adapun masalah agama enggak boleh kita basa-basi, enggak boleh kita menyanjung atau memuji agama selain agama Islam. Masya Allah agama si fulan itu bagus sekali ya. Agamanya Hindu, Buddha, tapi jujur orangnya. Ini orang Muslim ini penipu ini. Yang muslim ini penipu, akhirnya ngajak-ngajak orang muslim, nah, jangan. Berbahaya. Sejelek-jelek kalau selama dia itu masih muslim, jauh lebih baik daripada yang kafir tadi itu. Jangan sampai kita seperti itu keadaannya. Jual beli, jual beli. Tapi jangan menghina saudara kita yang eh, se-Islam, seagama tadi itu. Paham ya? Karena terkadang orang-orang yang nggak terkontrol dengan agama itu, musi orang kafir. Ini orang kafir, masya Allah dia. Jujur kalau jual beli, nggak pernah nipu. Ini si fulan nih muslim, nipu lagi. Ngejek dia ngajak orang muslim nggak boleh. Paham ya? Walaupun dia nipu masih muslim. Jauh lebih baik daripada orang kafir tadi itu. Jujurnya orang kafir nggak terima gitu loh. Paham ya? Tapi dia masih muslim, masih ada kemungkinan kebaikan itu bisa mengangkat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wal wala'u wal bara'u ma yakunu 'ala hasabil iman." Alwala berloyalitas, kasih sayang, walbara berlepas diri, kebencian, innama yakunu ala hasabil iman. Itu terjadi tergantung dengan keimanannya. Faqad yakunu akhuka minan nasab wa huwa aduka fiddin Bisa jadi orang itu saudaramu senasab, saudaramu senasab, Naam, saudara kandung, tapi ternyata dia musuhmu. Nah, dalam apa? Dalam masalah agama, agamanya berbeda. Waktunya kuno laisa akhan laka minan nasab bisa jadi terkadang orang itu bukan saudaramu senasab wa huwa akhuka fiddin tapi saudaramu seagama. Bayangkan ya, seperti kita ini. Kita di sini berkumpul, bersatu, seakan-akan keluarga sendiri, seakan-akan saudara kandung, padahal bukan. Tapi yang persatukan adalah apa? Al-iman. Paham ya? Persaudaraan yang dibangun di atas apa? Al-iman. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Summa qala al-muslim akhul muslim. Kemudian berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Kaqouli ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Ini catatan penting ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukminun iman. Kemudian al-muslim akhul muslim, Islam. Itu catatan penting itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya persaudaraan tersebut dibangun di atas Islam dan iman, bukan sekedar persaudaraan kandung senasab bukan. 6. La yadhlimuhu, enggak boleh mendolimi. Adzulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ini dihafal ini. Biar nanti bisa bedakan antara lawan daripada adzulm. Adzulm lawannya al-hikmah. Adzulmu lawannya apa? Al-hikmah. Adzulmu kedzaliman itu artinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya Kedoliman meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mohon salah. Itu makna kedoliman. Upayakan tercatat itu ya. Hayawan na'am. abdulmu dulmu fi Khairi Maudhihi. Kedoliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalkan ada tempat sampah, dia sengaja buang sampah di sampingnya. Itu namanya kedoliman bukan? Secara bahasa kedoliman. Seharusnya dia meletakkan sampah pada tempatnya, bukan pada sampingnya. Kan itu, seperti itu. Kemudian lawannya lawannya apa? Hikmah. Kalau hikmah wad'u syai' fi maudhi'ihi. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hikmah namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, al-hikmah Nah barakallahu fikum al-adl itu masuk dalam lawan daripada kedzaliman. Adzulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Kedzaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kedoliman. Nah, melawannya apa tadi? Al-adl wal hikmah, yaitu wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bi ayyi naw'in min adz-dzulm Dengan berbagai macam jenis kedoliman. Nah, zulmun fi nafsi aw bil mal aw al ird. Nah, artinya apa? Baik kedoliman terhadap diri sendiri atau mendolimi suatu jiwa atau mendolimi harta atau mendolimi kehormatan. Semuanya adalah haram. Karena kedoliman terbagi menjadi berapa? Kedoliman itu terbagi menjadi berapa antum? Tiga. Apa itu? Dulmul abdi li rabbih jalla wa ala. Paham ya? Seorang hamba mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Berbuat kesyirikan. Ini kedoliman yang paling besar. Paham ya? Yang kedua, antum Dulmul 'abdi li nafsihi. Seorang hamba mendalimi diri sendiri, bunuh diri, menyiksa sendiri, minum racun misalkan, itu termasuk juga. Ini juga termasuk dosa besar. Yang ketiga, apa dzulmul 'abdi li ghairihi. Paham ya? Naam seorang hamba mendolimi orang lain itu juga haram. Tiga kedoliman ini yang paling besar adalah yang pertama. Seorang hamba mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu berbuat kesyirikan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah taala dalam beribadah hukumnya adalah haram. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum kedzaliman itu terkadang maknanya apa? Kesyirikan. Ayatnya sudah kita lewati, apa ayatnya? Terkadang kesyirikan, kedzaliman itu maknanya apa? Kesyirikan. Apa ayatnya? Antum? Naam, seperti ucapan Luqman Al-Hakim ketika menasihati anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Jadi antara Nah, pembagian tiga kedoliman tadi yang paling besar adalah yang pertama, dzulmul abdi li rabbih azza wa jalla Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa qawlu wala yakhdhuluhu dan jangan engkau menghinanya, menghina saudaranya se-Islam seiman jangan. Idza ra'ahu yuhan, apabila engkau melihatnya kemudian dihina jangan. Fa innahu yang suruhu, tapi yang benar adalah hendaknya dia menolongnya. Wa yamna'ul khudlan an dan melarang orang untuk mengajak dan menghinanya. Wa yu'ayyiduhu dan mendukungnya. Wa la yatrukuhu lil a'da dan hendaknya seorang muslim tidak membiarkan saudaranya agar apa? dimakan oleh musuh, tidak membiarkan untuk musuhnya, jangan. Wa idza ra'a ahadan yatakallam fihi fil majalis fa innahu yudafi anhu. Apabila dia melihat saudaranya berbicara di majelis-majelis, maka hendaknya dia apa? Hendaknya dia menolak, paham ya? Menolak dia. Nah, maksudnya jangan seperti itu. Tahan dulu. Paham ya? Li'annahu idza tarakahu wasaqata kana dzalika minal khudlan. Dikarenakan kalau dia membiarkan dan diam tidak mengingatkan itu termasuk apa? Termasuk jenis daripada khudlan yaitu meremehkan atau menghinakan. Allah musta'an. Nah, sekarang kalau kita melihat saudara kita berbuat kedzaliman, boleh enggak kita tolong? Ada orang berbuat kedzaliman kita tolong gitu, boleh enggak? Hah? Boleh enggak antum? Enggak boleh. Wajib kita tolong orang berbuat kedzaliman kita tolong. Paham ya? Jangan dibiarkan. Bagaimana cara menolongnya? Ingat-ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat kedzaliman dan yang didolimi. Oh, berbuat kedzaliman ditolongi bagaimana ini? Lihat lagi berikutnya. Nah, akhirnya sebagian sebagian para sahabat, nah barakallahu fikum bertanya, "Ya Rasulullah, ansuruhu law kana madluman, kaifa ansuruhu law kana zaliman?" Ya Rasulullah, aku akan menolongnya kalau dia didolimi. Terus bagaimana cara menolong orang yang mendolimi kok ditolong? Orang yang berbuat kedoliman kok ditolong? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Na'am barakallahu fikum, na'am tamna' yadahu 'anil dzulmi. Paham ya? Engkau melarang mencegah tangannya untuk berbuat apa dari kedoliman. Itu caranya. Jangan berbuat dolim. Tahan misalkan. Itu menolong. Paham ya? Itu termasuk menolong. Jadi menolong orang dolim itu bukan membantu berbuat kedoliman, bukan menahan dia. Jangan berbuat kedoliman. Naam. Ikhwani fi din azdan yazakumullah berikutnya hadisnya akan kita baca kalau tidak salah ya na'am kita lihat sini. Fa idza ra'aita akhaka yudlam fa innaka tunasiruhu wa tamna'u anhu adz-dzulma bi ayyi naw'in. Apabila engkau melihat saudaramu dizalimi maka hendaknya engkau memberikan pertolongan kepadanya dan mencegahnya na barakallahu fikum dari kedoliman dengan berbagai macam jenis. Tahan dia, jangan berbuat apa? Kedoliman Jangan berbuat enam tindakan kejahatan seperti itu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perhatikan baik-baik. Unsur akhaka zaliman aw madluman hadisnya. Tolonglah saudaramu yang berbuat kezaliman atau yang ditolimi. Faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu. Perhatikan ya. Ansuruhu idza kana madluman, ya Rasulullah, aku menolongnya kalau dia ditolimi. Afara'aita idza kana dzaliman kaifa ansuruhu? Bagaimana pendapatmu kalau dia itu berbuat kezaliman? Bagaimana aku menolongnya? Qala tahjizuhu aw tamna'uhu minadz-dzulmi. Engkau menghalang-halangi dia atau melarang dia dari berbuat kezaliman. Itu caranya. Paham ya? Jadi kalau ada orang berbuat kezaliman, ada orang misalkan mau mencuri, eh, antum tahan, jangan mencuri. Haram. Jangan merampok, haram. Caranya gitu. Itu menolong berarti menolong saudaranya. Naam. Ikhwan fi din azdani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat lagi berikutnya. Kata beliau, fa inna dzalika nasruh, maka sesungguhnya itulah menolong saudaramu yang berbuat kedzaliman, menahan tangannya. Fala tadlim akhaka bi an yasduru minka dzulmun fi haqqi Maka jangan engkau mendolimi saudaramu. Eh? Dengan cara apa? yaitu kedaliman muncul dari dirimu mengenai haknya, ngambil haknya, ngambil hartanya. Pahamnya jangan sampai. Wala tatrukhu yudlam wa anta takdir ala daf'i zulmi anhu. Dan jangan engkau membiarkan saudaramu didolimi dalam keadaan engkau mampu untuk apa? Untuk menolak dan melawan kedoliman tadi itu. Jangan dibiarkan. Saudara kita yang terdolimi, kita tolong. Saudara kita yang mendolimi, kita tolong. Jangan berbuat kedoliman. Seperti itu. Karena kedoliman itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Jangan sembarangan mendolim saudara kita, jangan. Sedikit pun jangan barakallahu fikum. Allah taala mengharamkan sifat dolim nah barakallahu fikum dari diri Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun. Enggak pernah mendolimi seorang pun. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga ada larangan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi Allah taala menyatakan Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi Waja'altuhu bainakum muharraman fala tadolamu Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling apa? Saling mendalimi Allah musta'an. Naam, Tidak boleh saling mendalimi menyakiti. Nah, barakallahu fikum atau yang semisalnya haram hukumnya. Naam. Kemudian Rasulullah SAW juga mengancam dalam hadis yang sahih mengenai orang yang berbuat kedaliman, fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kamu, hindarilah kedaliman karena sesungguhnya kedaliman itu nanti dari kiamat adalah kegelapan. Hati-hati barakallahu fikum. Mendolimi saudaranya jangan, mengambil harta saudaranya jangan, mengambil tanah saudaranya jangan, mengubah patokan tanah jangan. Itu haram itu semuanya adalah kedzaliman. Hindari barakallahu fikum. Naam. Semua jenis kedzaliman jangan kita lakukan. Naam. Karena apa? Karena itu adalah sumber kesengsaraan dan kegelapan kelak di hari kiamat. Allahumma musta'an. Kita ambil dikit lagi kata beliau. la tatrukhu yudlam wa anta taqdir ala daf'id dhulmi an sawa'an kana dhulman maliyan aw 'irdan aw ghair Dan jangan kamu biarkan saudaramu terdolimi dalam keadaan kamu mampu untuk apa? Menolak dan juga melawan kedoliman tersebut. Baik kedoliman berupa harta atau kehormatan atau yang selain itu. Li'anna irda akhika mislu irdik. Dikarenakan kehormatan saudaramu seperti kehormatanmu. Maksudnya bagaimana? Kalau kita enggak ingin kehormatan kita tercemar, janganlah kita mencemarkan kehormatan saudara kita secara global seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kemudian irdun, dah kita lewati faedahnya. Irdun, aradun, kemudian apa? Nah barakallahu fikum ardun itu beda artinya. Irdun, ardun, aradun. Irdun kehormatan. Ardun apa? Luas. Ardun luas. Kalau aradun itu juz'un qalil, juz'un qalil, bagian sedikit daripada sesuatu yang namanya aradun. Naam, yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Nah, menjual agamanya dikarenakan hanya mengharapkan sedikit daripada dunia. Jadi dibedakan ya. Ardun luas, irdun kehormatan, aradun nam asyai'u al-qalil, al-juz'u al-qalil. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita Ambil dikit lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala Dan jangan kamu mendustakan. Mendustakan saudara kita mendustakannya, jangan. La takdzib alaih, jangan kamu berdusta atasnya fil muamalah. Maksudnya berdusta kepadanya. Hukumnya tidak diperbolehkan. Contohnya dalam transaksi jual beli. Ini harganya berapa ini? Eh, harganya berapa ini? tasnya ini katanya. Dia nanya tasnya berapa harganya? Kata dia harganya 50 ribu. Masa tas kayak gini 50 ribu? Demi Allah katanya. Ini 50 ribuan nggak ngambil untung katanya. Sumpah dia. Bohong. Padahal dia ngambilnya cuma 35 ribu. Untungnya sudah berapa? 15 ribu dia ngambil untung. Tapi dia berani sumpah. Bohongi saudaranya. Paham ya? Itu nggak diperbolehkan. Kalau transaksi muamalah jual beli, jujur saja. Kalau nggak ditanya untungnya berapa, nggak usah kasih tahu. Paham ya? Itu penting itu. Paham? Memberitahu untungnya berapa itu nggak wajib. Tapi yang penting jujur di dalam muamalah. Antum nyari untung besar banyak nggak masalah, tapi sesuai dengan batas yang normal. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya untuk memberitahukan untungnya berapa itu nggak wajib. Paham ya? Yang justru yang diwajibkan adalah jujur dalam bermuamalah, jual beli, transaksi harus jujur. Karena kalau jual beli nggak jujur, nggak diberkahi sama sekali. Jualan apa saja, transaksi apa saja, jual beli mau jual beli makanan atau minuman harus jujur sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya siapa itu? Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan al bayani bil khiyar malam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima itu syahidnya kalau orang transaksi jual beli saling jujur menjelaskan ini punyaku ini madunya asli nih panen langsung anak lihat langsung neliti ngecek katanya Asli boleh dibuktikan misalkan. Paham ya? Jujur, terang-terangan. Kalau transaksi seperti itu, jujur terang-terangan, saling menjelaskan diperkai transaksi jual jual belinya. Paham ya? Wa in kadzaba wa kadzama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau dia saling menutup-nutupin, saling bohong, eh, maka akan dihapus keberkahannya. Paham ya? Jadi jangan sampai jual beli dengan cara bohong atau membohongi saudaranya, nah berdusta kepada saudaranya demi mendapatkan untung yang besar itu jangan. Untung sedikit tidak masalah, yang penting keberkahan yang kita cari. Naam. Apa kata beliau? Wala takdzib alaihi fil hadis. Jangan kamu berdusta kepada saudaramu dalam masalah bicara. Bicara jujur. Ditanya dari mana tadi? Dari depan. Ya, depan mana? Depan situ. Yang jujur itu loh. Jangan pakai apa? Lapat-lapat yang mengandung unsur talbis, penyamaran. Paham ya? Yang sehingga terkadang orang itu apa? menaruh kecurigaan. Jangan. Jujur terang-terangan. Karena kejujuran sumber masuk mana? Surga. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan dan kebaikan menghantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang jujur tenang. Orang jujur tenang. Tapi kalau orang bohong, itu enggak akan tenang dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba." Sesungguhnya kejujuran itu tenang, tumanina. Sedangkan yang namanya kedustaan riba, bimbang. Enggak eh, tenang dia, bingung dia. Ini asli enggak? Asli tapi palsu katanya, aspal. Asli tapi palsu katanya. Allah musta'an. Eh, dia ragu sudah karena dia bohong tadi itu. Nah, Allah musta'an. Kalau asli ya asli beneran. Ori-ori jangan KW dibilang ori. Paham ya? Jujur tenang terangan Nah, kalau jujur tenang. Ini asli Pak, asli ori-ori. Kalau nggak percaya buktikan saja, terang-terangan dia. Ah, ya, bukan istilahnya ini asli Pak, ini asli tapi palsu. <laughs> Allah musta'an. Dia ragu, bimbang. Itu karena apa? Karena bohong tadi itu. Allah musta'an. Naam. Kata beliau di sini, "Faltakun shadiqan ma'a akhika kama anta tuhibbu an yasduqa laka." Masyaallah. Ini nasihat yang penting ini ter, ter, apa, terutama pada kita semuanya jangan sampai kita berbohong kepada saudara kita. Maka hendaknya engkau itu jujur bersama saudaramu sebagaimana engkau ingin senang kalau apa? Kalau saudaramu jujur kepadamu. Kita senang kan orang jujur dengan kita? Oleh karena itu, nah kalau kita senang orang jujur kepada kita, upayakan kita pun jujur kepada saudara kita. Ikhwan fillah azza wa jalla, ada pun yang berikutnya insyaallah taala kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. idznillah subhanahu wa ta'ala. walhamdulillahirabbil alamin.